Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Yang mana terakhir kita ambil kemarin adalah apa? Kisah yang sangat menyedihkan yaitu bagaimana sedihnya Rasulullah SAW ketika ditinggal meninggal oleh dua sosok yang beliau cintai. Pertama Khadijah bintu Khuwailid, kedua pamannya Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan waktu yang sangat berdekatan. Disebutkan kemarin antara keduanya jaraknya tiga hari. Paham ya? Antara Khadijah dan Abu Talib meninggalnya tiga hari jaraknya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Rasulullah benar-benar sedih. Karena sedih itu di antara hiburannya adalah kisah peristiwa yang dikenal dengan apa? Isra dan Mi'raj. Sekarang akan kita bahas. Pembahasan seputar apa? Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj. Kita baca barakallahu fikum. Qala al-muallif asbahullah. Perhatikan baik-baik halaman 14 itu bagian bawah tengah atas itu, bagian atas bawah tengah itu. Paham ya? Bagian bawah atas tengah dari tengah itu ya. Nah, barakallahu fikum. Lihat. Al-Isra'u wal Mi'raj wa da'watul qabail. Pembahasan seputar apa? Tragedi peristiwa Isra dan Mi'raj dan Rasulullah mendakwahi para kabilah, para marga, para suku didakwahi untuk menganut agama Islam. Sebelum kita masuki ini tentunya kita harus tahu apa itu Isra, apa itu Mi'raj. Isra itu perjalanan malam hari. Malam hari semalam saja. Dari mana ke mana? Ingat-ingat. Isra itu perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra, perjalanan malam hari. Siapa yang melakukan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kendaraannya apa? Avanza, Pajero atau bagaimana? Kendaraannya lebih tepat dari itu burok, Nah, burok yang ingat-ingat sudah kita lewati. burok ini hewan, warnanya putih, paham ya? Warnanya putih, tapi bentuknya bagaimana, Ihsan? burok Fauqal himar dunal baghl. burok itu bentuknya disebut dalam riwayat itu warnanya putih, dia lebih besar daripada himar, lebih kecil daripada bagel. Fauqal himar dunal bagel. Bagel itu perkawinan antara apa? Kuda dengan apa? Keledai? Hah? Kuda dengan apa? Ayo keledai benar memang. Paham ya? Itu bagel, jangan terbalik kedelai dengan kedelai tadi amatannya. Nah, jadi perkawinan antara kuda dengan keledai itu namanya bagel. Nah, buruk ini bentuknya sebutkan dalam hadis fauqal himar dunal bagel. Fauqal himar dunal bagel. Dia itu lebih besar daripada himar, lebih kecil daripada bagel. Itu buruk. Kecepatannya bagaimana? Kecepatan sangat luar biasa. Eh, begitu jalan langsung, bus. Saya eh, seperti kedipan mata, sejauh mata memandang, langsung. Paham ya? Itu dari mana? Makkah ke Palestina, bayangkan. Semalam. Sampai di sana naik ke atas langit tidak naik buruk lagi. Jangan dibayangkan naik buruk lagi bukan. Buruknya diikat di salah satu tiang di masjid al Aqsa. Paham ya? Enam di salah satu pintu atau tiang situ diikat, kemudian Rasulullah sholat dua rakaat menjadi imam, makmumnya di belakang para nabi. Naik ke atas langit satu, dua, tiga, empat, lima, enam sampai tujuh itu ditemani oleh siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Jadi disambut di masing-masing langit tadi itu ada para nabi menyambut Rasulullah SAW. Itu kisahnya nanti akan kita baca. Jadi Isra perjalanan malam hari, Mi'raj itu tangga. Paham ya? Dari mana? Dari Masjidil Aqsa menuju ke langit yang tujuh. Paham ya? Itu disebutkan para ulama berdasarkan istinbat dalil yang ada naik tangga ditemani oleh Jibril alaihissalam. Paham ya? Ditemani Jibril alaihissalam itu namanya Mi'raj. Dalilnya mana? Dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa. Maksudnya Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Siapa hambanya ini? Nabi Muhammad SAW di malam hari dari mana? Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Itu namanya Mi'rajun ambarakallahu fikum seperti itu. Ayo nah, ya, na'am kita lihat dulu. Ini pertanyaan kita akhirkan nanti ya. Kita lihat dulu. Nah barakallahu fikum. Kata beliau, qala al mualifu asbahullah wa usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sahih. Penting ini dan diperjalankan malam hari siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jasadnya badan dan rohnya itu pendapat yang sahih dikuatkan Imam Syaukani dalam kitab Fathul Qadir dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga dan juga dikuatkan oleh para masyayikh ahli sunnah wal jamaah bahwasanya Isra Mi'raj bi ruhihi wa jasadih dengan roh dan jasadnya karena ada pendapat yang mengatakan rohnya saja jasadnya masih ada di Mekah itu pendapat yang batil pendapat tidak benar. Tapi apa? Eh, tapi bersama ruh dan jasadnya. Itu pahami baik-baik. Kita lihat ini Ala sahih berdasarkan pendapat yang sahih min qauli as-sahabah, min qaulai as-sahabah wal ulama. Dari dua pendapat sahabat dan juga dua pendapat para ulama Nah bahwasanya apa? Rasulullah diperjalankan malam hari dengan jasadnya, badannya dan bahkan ruhnya. Minal Masjidil Haram ila baitil Maqdis. Mulai dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis di Masjid Aqsa. Paham ya? Naik apa tadi? Burak. Dalam berapa hari, Sen? Semalam saja. Kecepatan yang sangat luar biasa. Nah, nanti akan sebutkan orang kufar Quraisy enggak terima, enggak enggak dukung, mendustakan itu ya. Masa semalam bisa katanya. Nanti kita lihat nanti. Nah, barakallahu fikum raqiban buraqa. Naik buraq. Ingat-ingat, dulu ketika zaman anak masih kecil, mungkin antum juga pernah lihat dijual di pasar-pasar itu gambar buruk. Gambar buruk itu ngeri gambarnya. Ya bukan ngeri lah istilahnya sangat jauh dari kebenaran. Paham ya? Jadi badannya badan kuda warna putih, kepalanya kepala perempuan cantik. Allah mustan. Mungkin antum belum pernah lihat ya, disebut ini, ini buruk yang tak Rasulullah ketika Isra katanya. Ketika Isra Mi'raj kata kita katakan itu enggak benar. Paham ya? Enggak ada riwayat yang menyebutkan kepala-kepala manusia itu enggak ada. Paham ya? Kepala-kepala manusia enggak ada. Yang ada itu fauqal himar dunal baghl. Warnanya putih, na'am. Kemudian besarnya lebih besar daripada himar, lebih kecil daripada baghl. Paham ya? Baghlun itu mufrad zamannya bighal. Eh, zamannya apa? Bighal. Itu perkawinan antara kuda dengan apa tadi? Dengan apa? Keledai. Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Apa kata beliau? Fi suhbati Jibril alaihissalam, ditemani Jibril alaihissalam, panazala sama kemudian turun sama bersama hunaka, turun di sana. Sama itu artinya hunaka. Kemudian Rasulullah turun di sana wa amma bil anbiya bi Baitul Maqdis fa sallabihim Kemudian Rasulullah menjadi imam, menjadi imam untuk para nabi di Baitul Maqdis Masjidil Aqsa. na barakallahu fikum dan salat bersama mereka. Bayangkan. Nah, kan para nabi sudah mati, sudah meninggal. Kita katakan bagi Allah taala semuanya mudah untuk diwujudkan. Enggak usah banyak bertanya, banyak mikir, kok bisa ya, kok bisa ya. Semuanya bagi Allah Taala bagaimana? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Taala mampu terhadap segala sesuatu, mampu bagi Allah Taala ya untuk mewujudkannya. Jadi jangan sampai kok bisa, kok bisa, itu hindari. Semuanya bisa. 6. Setelah itu bagaimana? Setelah itu, summa urida bi tilkal lailah min hunaka ila samai dunya. Ini kisahnya sebenarnya kurang panjang tapi enggak masalah. Eh, setelah sholat tersebut, sebelum sholat, awal mulanya buruknya diikat dulu. Diikat, nah barakallahu fikum, di salah satu tiang-tiang masjid situ. Paham ya? Nah, sebagian sebutkan salah satu pintu, tapi disebutkan riwayat yang lain tiang. Maksudnya diikat situ. Paham ya? Kemudian apa? Sholat dua rakaat menjadi imam. Setelah itu baru ini. Tumma urija bihi Laila. Kemudian dibawa naik malam tersebut min hunaka. Dari mana hunak? dari Masjidil Aqsa ila sama'id dunya ke langit dunia. Langit pertama dulu. summa allati taliha, langit yang berikutnya, langit kedua. summa tsalitsa yang ketiga, summa rabi'ah yang keempat, summa al-khamisah langit yang kelima, summa allati taliha kemudian yang keenam, summa sabi'ah yang ketujuh. Sampai langit yang ketujuh, ada apa kira-kira di langit yang ketujuh? Ada makhluk yang sangat besar yaitu Sidratul Muntaha. Paham ya? Nah, pohon yang sangat besar, nah dalam artian apa? Pohon sidr yang sudah paling besar sudah. Yang paling besar sudah. Paham ya? Disebutkan dalam enam sejarahnya itu mengenai sidr Muntaha tersebut baunya sangat wangi, terduhannya pun luas, paham ya? Kemudian nikmat di, di bawahnya itu. sidr Muntaha. Di mana letaknya ini? Di atas langit yang tujuh. Di sana juga ada namanya betul makmur betul makmur tempat ibadah. Paham ya? Dimakmurkan oleh para malaikat. Setiap harinya itu ada malaikat yang sholat masuk ke situ 70 ribu. Setelah keluar, gak kembali ke dalam masjid tersebut selama-lamanya. Paham ya? Jadi 70 ribu tadi masuk sholat. Ya enggak? Setelah sholat keluar. Setelah keluar, gak kembali lagi selama-lamanya sampai hari kiamat. Berarti malaikat banyak jumlahnya? Banyak, bukan hanya 10. Ha, bukan hanya 10 tapi banyak sekali. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui tentang Rabbmu kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi. al anbiya bis samawati 'ala manazilihim. Kemudian Rasulullah di selah-selah tadi itu, langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh, Rasulullah melihat para nabi di langit-langit tersebut sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Tsumma -masing. urida bihi ila sidratil muntaha. Kemudian dibawa naik sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, pohon sidr yang sangat luas, besar dan paling terakhir sudah. Maksudnya bagaimana enggak ada yang lebih besar dari itu? Sidratul Muntaha, Masya Allah. Wara'a kalau terjemahan bebas sih sidr itu pohon bidara. Paham ya? Nah, seperti itu. Wara'a indaha Jibril ala suratil lati khalaqahu Allah 'alaiha. Masyaallah. Di situ Rasulullah melihat Jibril dalam keadaan bentuk aslinya yang Allah telah ciptakan. Berapa sayapnya? Hah? 600 sayap, memiliki 600 sayap. Paham ya? Rasulullah melihat di situ. Wa faradallahu alaihi salat salawat tilkal lailah dan malam itu juga eh, di malam itu juga Allah telah wajibkan untuk salat lima waktu. Awal mulanya berapa? Awal mulanya 50 turun ketemu Nabi siapa? Nabi Musa salam. Nabi Musa mengatakan umat itu nggak akan mampu. Naik lagi minta keringanan kepada Allah Taala, minta lagi sampai-sampai disebut dalam riwayat Rasulullah sampai malu. Paham ya? Akhirnya apa? Akhirnya dikasih yang terakhir. Nah, dalam sehari semalam sholatnya berapa kali? Lima kali. Paham ya? Lima kali duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu pun masih banyak orang yang tidak sholat. Padahal lima itu pahalanya seperti lima puluh kata Rasulullah SAW. Paham ya? Khomsah tapi pahalanya khomsun lima puluh. Kan luar biasa. Nah karena kalau lima puluh coba. Yang lima aja banyak nggak sholat kan? Apalagi lima puluh coba. Sehari semalam lima puluh kali sholat. Kira-kira bagaimana Husain? Bisa konslet. Paham ya? Jangan kuat orang-orang ya. Kenapa? Karena lima kali aja banyak yang salat. Iya enggak? Banyak orang yang enggak salat lima kali nah, lima kali dalam sehari semalam apalagi kalau 50 nah ini keringanan yang luar biasa kekhususan nah Masya Allah kita lihat walamma asbaha Rasulullah SAW fi ketika sudah pagi hari eh, Rasulullah langsung bertemu kaumnya akhbarahum bima arahullah min ayatil kubra Rasulullah kabarkan kepada kaumnya dengan apa-apa yang Allah Ta'ala tampakkan berupa tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Tapi tidak percaya kaumnya. Masa semalam sampai sana misalkan. Masa semalam sampai Masjid Aqsa, Palestina, dan maka ke Palestina semalam kok bisa itu loh. Mereka menganggap ini perkara besar. Fashtadda takdibuhum lahu. Semakin dahsyat eh, pengingkaran pendustaan mereka terhadap kabar Rasulullah. Wa adahum. Akhirnya apa? sampai-sampai apa? Na barakallahu fikum intinya apa? Mengganggu Rasulullah SAW maksudnya apa? Semakin parah gangguannya, semakin parah nah pendustaannya, mendustakan, enggak terima, enggak enggak setuju, enggak terima, enggak setuju, enggak membenarkan kabar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wastijra'nam, uhum alaihi semakin lansang berani mengganggu Rasulullah SAW. Terus bagaimana? Setelah itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala zat yang maha Nam kuasa dan maha adil. Allah Taala tampakkan bagi Rasulullah SAW gambarannya di depannya. Orang nggak ngelihat semuanya, nggak ngelihat. Tapi Rasulullah lihat gambar-gambaran itu lihat sekeliling Masjid Aqsa seperti ini, seperti ini, seperti ini tahu. Disebutkan kepada orang kafir Quraisy. Kan ditanya mana? Buktikan kalau kamu benar-benar ke sana semalam. Tunjukkan kepada kami katanya. Dengan semakna itu ya. Akhirnya Rasulullah pun juga sempat bingung tapi Allah Taala berikan wahyu. Ditampakkan di hadapan Rasulullah gambaran-gambaran yang ada sekeliling Masjid Aqsa. Disebutkan semuanya Akhirnya orang kufar Quraisy mengatakan ada pun yang disampaikan Muhammad itu benar, tapi kita nggak percaya. Allah musta'an. Jadi tetap benarkah tapi nggak percaya itu. Maksudnya apa? Mereka tetap mengingkari. Allahul musta'an. Wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu 'ala al-qaba'il ayyamal musim. Akhirnya Rasulullah karena banyak gangguan tadi, mulailah Rasulullah apa menawarkan dirinya, menawarkan dirinya ke qabail itu para enam kabilah marga-marga suku-suku. al musim di hari-hari musim. Musim ini bisa mencakup musim-musim yang ada ya. Wa seraya berkata, "Man rajulun yahmiluni ila qaumi fayamnauni?" Siapakah ada orang yang mau membawa diriku eh, menuju pada kaumnya kemudian dia menghalang-halangiku berdakwah? Hatta uballigha risalat rabbi. Sampai aku bisa menyampaikan risalah Rabbku. Fa inna Quraisyan, ini Rasulullah mengatu ini. Karena sesungguhnya orang Quraisy qad manauni mereka menghalang-halangi aku an uballigha risalat rabbi untuk menyampaikan risalah Rabbku. Hadza ini yang disampaikan. Wa amhu Abu Talib la'anahullah Abu Allah Abu Lahab. Wa amhu Abu Lahab dan pamannya Abu Lahab teriak-teriak enggak terima. La'anahullah semoga Allah telah melaknat Abu Lahab. Siapa Abu Lahab namanya? Hmm? Abdul Uzza, Abu Lahab Abdul Uzza ya Nah, teriak-teriak warahu, teriak-teriak di belakang Rasulullah yaqulun nas la minhu katanya. Teriak-teriak di belakang manusia ngomong, "Kamu jangan dengar mereka, jangan mendengar Rasulullah, jangan dengar Muhammad," katanya. "Jangan dengarkan, Pak innahu kadzdzab." Bayangkan. Abu Lahab nih, pamannya sendiri kurang ajar. Paham ya? Nah, menghina Rasulullah. Kalian jangan mendengar ucapan Muhammad. Ngomongnya bukan Rasulullah Muhammad itu ya. Fa innahu dia itu pendusta. Fa kana ahya'ul arab yatahamaunahu maka pada waktu itu kampung-kampung Arab, ahya itu kuro, Korea, paham Maka pada waktu itu kampung-kampung Arab, orang-orang Arab nahu bawah itu sebutkan yatajannabuna, maksudnya mereka menjauhi. Menjauhi Rasulullah. Kenapa? Karena kalamnya ucapannya Abu Lahab tadi itu. Nah, provokasi tadi ya. Nah, barakallahu fikum jangan dengarkan. Itu kadzab. Akhirnya orang-orang Arab, kampung-kampung Arab pada menjauhi Rasulullah lamma yasma'una min quraish fihi innahu kadhib innahu sahir innahu kahin innahu syair Allah musta'an kenapa kau menjauhi orang-orang Arab kampung-kampung Arab karena mereka mendengar orang Quraisy mengatakan ini Muhammad ini kadhib pendusta Muhammad sahir tukang sihir Muhammad ini kahin dukun innahu syair dia tukang sair, tukang tukang pantun katanya tukang puisi akadzibu yakdzifunahu biha min tilqa'i anfusihim kedustaan-kedustaan yang mereka lontarkan yang mereka tuduhkan yang sumbernya dari diri mereka sendiri fayusghi ilaihim man la tamyiza lahu ahya akhirnya penduduk kampung tersebut mendengarkan ucapan orang Quraisy tadi yang tidak bisa membedakan mana yang hak mana yang batil dengarkan terprovokasi ya dengarkan ikuti wa ammal aulia ini kurang tepat aulia ini anak ngecek langsung di kitab yang aslinya itu bukan aulia tapi aliba. Aliba itu al ulqola Jadi bukan aulia tapi al-aliba. Aliba itu yang lub dari kata lub orang yang punya yang punya akal. Jadi antum caranya eh, caranya antum kalau mau mensahihkan itu na'am la'alla suwabahu itu. La'alla suwabahu al-aliba bima'na al ulqola Paham ya seperti itu. Jadi bukan aulia, adapun para wali, bukan para wali. Adapun orang-orang yang berakal ulqola itu. disitu kan urusan aulia, ya enggak? Aulia itu kan tulisannya itu, itu keliru itu. Paham ya? Nah, adapun Nam al aliba aliba itu al qala Adapun orang-orang berakal, fa innahum idza sami'u kalamahu. Kalau mereka mendengar ucapan tadi, wa mereka paham. Ucapan orang-orang Quraisy paham mereka, orang berakal paham. Syahidu bi anna ma yaqulu haqqun. Mereka menyaksikan bahwasanya diucapkan Rasulullah itu benar. Wa annahum muftarun alaihi. Bahwasanya mereka itu dibohong-bohongin, mereka itu dibohongin fa yuslimun. Akhirnya mereka orang-orang berakal, paham dan masuk Islam. Inilah kisah kejadian peristiwa Isra Mi'raj. Kesimpulannya Insya Allah tidak terlalu panjang lebar, yang jelas secara tidak langsung kita sudah memperingati apa? Memperingati Isra Mi'raj. Enggak perlu nunggu setahun sekali. Walhamdulillah al Sunnah sudah apa? Memperingati Isra Mi'raj enggak perlu menunggu setahun sekali. Nasallahu assalamatul afiyah. rabbil alamin. Ini ada pertanyaan terakhir Afwan lupa tadi. Apa ciri-ciri orang yang berideologi Khawarij? Ciri-cirinya secara global ya. Nah, barakallahu fikum mereka al-hurut al-hukam. Punya prinsip, pendapat, pemikiran walaupun berbeda-beda, sedikit banyaknya mereka adalah orang-orang yang punya keyakinan berontak berpemerintah atau pemimpin yang sah. Paham ya? Ini sejak di zaman Rasulullah SAW yang dipelopori oleh siapa tadi? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi yang mulutnya lancang, eh, mulutnya lancang sampai mengatakan iqdil Muhammad atau yang semisalnya, itulah pemikiran Khawarij. Adapun Khawarij gaya baru sekarang banyak yang mereka tidak mengakui dan tidak mau mengatakan Khawarij, tapi ideologinya masih ada. Berontak sana, berontak sini, kudeta, revolusi, demonstrasi, eh, gulingan kekuasaan itu masih ada benih-benih pemikiran Khawarij harus kita hindari walaupun enggak ngaku Khawarij. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.